Katanya ndak tak bisa kena senjata. Itu cerita, Pak. Saya tahu, Pak, bahwa orang preman yang katanya tidak yang berani mati itu paling takut mati. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Tapi cerita ini agak preman nih Eh, oke okay lah, saya ceritakan. kita janji ingat marah ya. Ada seorang yang dulu preman katanya, tapi premannya preman bagus lah. Gimana preman bagus ya? Maksudnya suka kelahi. Tapi tidak suka judi, tidak suka perempuan, tidak suka minum, tidak ada itu. Dia sukanya memang kelahi kerja orang, ngerjain orang memang ada itu. Yang ngerjain orang pada pokoknya semuanya mesti bisa jadi duit bagi saya kan ya. Dan tidak bagus juga Pak ya. Eh contoh nih, contoh. Dia ceritakan ini. Ini kisah masa lamanya dia. Kemarin saya bertemu dengannya di di, di, ini airport. Gini Saya memang nakal tapi nakal saya itu positif aja ah, eh, positif. <laughs> Eh, eh, ini, kan ilmu kira-kira juga ini kan. Ini rasa-rasanya. Bagi dia aduh, gimana? Ada waktu itu waktu masih SMA katanya. Ada anak gadis tetangga, maksudnya tetangga RT gitu beda RT dengan saya. Ada dua orang pemuda yang ngincer ya. Tapi tidak dapat dapat. Enggak dapat? Dapat. Lalu saya bilang sama mereka, gitu aja, abang nggak bisa ya katanya. Memangnya lu bisa? Eh, gampang katanya. Gimana caranya? Pokoknya bayar dulu. Bayar? Bayar dulu. Bayar masing-masing 5 ribu. Waktu itu 5 ribu tahun 80-an banyak tuh Pak. Sepuluh ribu ya. Ya, saya masih ingat sepuluh 10 ribu sebelanja sebulan itu. Ya, dapat dia 10 ribu di orang. Nah, gimana untuk membuktikannya? Kalau betul kamu berhasil besok ke bioskop malam minggu gandeng dia. Ya, tapi jangan ditiru ya. <laughs> Ini mahasiswa niru pula nanti. Akhirnya dia datang ke tempat orang itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula ini mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya namanya si Dewi ya. Wih, Gua dapat kontrak nih. Nah, dapat dapat kontrak. Lo mau nggak kerjasama? Apa tuh bang? Pokoknya kalau mau kita bagi dua. Kita bagi, bagi dua. Gimana bang? Itu yang dua cowok yang yang apa yang naksir lu itu saya bertarung sama dia. Gimana? Pokoknya lu bisa gue gandeng nanti waktu eh, ke bioskop malam itu. Ah, gampang bang katanya. <laughs> Gampang katanya. Tapi bagi dua ya katanya. Akhirnya betul mereka bertemu di sana hanya untuk memperlihatkan di depan orang itu bahwa mereka ber bergandengan tangan. Sehingga segitu aja. Sehingga dapat hasil kontrak masing-masing. Nah itulah nakalnya dia itu. Dia tidak tidak sampai pacaran tidak, tetapi hanya demi dapat duit. Duit itu saya kasih sama ibu. Kasih sama sama ibu. Karena dia tulang punggung keluarga. Miskin, abangnya juga miskin, adik-adiknya miskin, dia bersaudara delapan orang. Jadi jalan pikirannya kayak gitu. Ada lagi katanya. Banyak lagi cerita nanti. Enggak usah, enggak usah nanti ditiru orang nanti. <laughs> Baik, kaum muslimin dan muslimah. Dia membuktikan bahwa orang yang memang yang berani mati itu sebenarnya takut kalau betul-betul sudah akan mati. Dia pernah terdampar di sebuah pulau di Kepulauan Riau ini. Dia orang Jakarta, orang Betawi. Nah, ini dapat juga istri orang orang kepulauan. Dia cerita bahwa di sebuah pulau itu ada kaum perompak, penyamun, perampok. Yang merampoknya bukan di Indonesia, di Malaysia. Ada dari Flores, ada dari macam-macam lah. Yang waktu itu bosnya di Flores kan. Jadi orang tuh di malam bulan purnama itu masing-masing memperlihatkan ilmu kesaktiannya sambil minum-minum. Nah karena dia ini satu-satunya dari Pulau Jawa, orang ini mendesak dia. Orang Jawa ini banyak ilmunya nih, banyak Muncullah perlihatkan. Akhirnya dia tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa. Akhirnya sebagai ilmu kudu saja. Tahu ilmu kudu? Bukan main kudu. Kalau bahasa bahasa bahasa ini kudu kudu bisa. Kudu bisa itu harus bisa. Harus. Jadi ilmunya ilmu harus bisa. Akhirnya diambil pembuka botol kamput itu. Kamput tahu ya? Tahu? <laughs> botol kamput dibuka, habis itu taruh tutup lagi. Taruh gini aja tutupnya itu. Nah, disimpan di sampingnya. Orang tuh desak terus. Oh, dia bilang kalau ilmu orang Jawa ini tak tahu ya, tidak bisa keluarkan kecuali di tengah malam. Nah, inilah ini mulai kalau mulai bohong sekali, bohong sampai akhirnya nanti. Ini makanya bohong jangan dicoba-coba ya. Sekali coba, kedepannya masih masih bohong. Tengah malam orang tuh mulai nuntut lagi. Eh, ini dikeluarkan ini botol pakai pakai jempol kiri aja gini. Ah, terbuka itu sumbat botol. Kan yang buka itu ya pak ya, press itu. Oh, kata mereka hebat sekali. ajaran kita dong. Tidak bisa. Tidak, tidak bisa, tidak bisa sembarangan orang katanya. Anda mulai bohong lagi. Waktu, besoknya sebulan atau dua bulan setelah itu pulang bosnya dari Malaysia habis habis merampok dapat berita datang langsung. Eh, abang katanya orang mas katanya punya ilmu yang bagus ya katanya. Enggak lah, itu saya dengar katanya bisa buka. Ah, ajaran kita. Jadi bilang enggak mau, enggak ada, ngaku, pasti jadi budak kita. Kalau tidak ngaku, ya terpaksa harus buktikan. Katanya ilmu ini bang, nah, ini mulai bohong lagi ya. kalau tidak dalam kondisi tidak tenang, nggak bisa dipindah. Tidak bisa di dipindahkan. Mamanya kenapa? Gimana sih anak tenang mas? Kerja nggak ada, makan susah, rumah nggak ada, istri belum punya. Gimana sih nggak tenang kan ya? Ditarik tangan kawan tuh, bawa ke rumah makan di situ, panggil, eh, kak, ini orang kasih makan, kapan pun saya yang bayar. Nah, dah. Dia tenang ya bang, nanti kalau udah tenang saya tahu ya katanya. Ya. Besoknya berangkat lagi ke Malaysia pergi merompak kan, pulang lagi, ah gimana bang, udah tenang pun belum? Itulah katanya dia suruh dapat ayah saya nak tenang tak juga bisa. Dia sedang main gitar, pandai main gitar di rumahnya. <laughs> Ini gitar punya siapa? Eh, itulah. Saya tidak punya gitar nih pinjam, masih hutang katanya. Ada beli pula gitar yang baru. Biar, biar, biar tenang. Besok dah tenang kasih tahu. Ya, lolos juga sekali ini <laughs> dengan kebohongannya. Besok pulang lagi, ah gimana dah tenang? muter otak lagi gimana cara bohong lagi ya akhirnya dia buka lagi bohong juga tapi bohong ini memang pemungkas ini bang sebenarnya aku ngelang-ngelang ini alasan aja sebenarnya aku udah tenang tapi satu yang bikin masalah apa itu ilmu ini kata guru saya tidak boleh diterima kecuali oleh dua orang saja Selama guru saya masih hidup, tidak bisa diturunkan. Ah, nggak mungkin. Iya bang. Kalau abang tidak percaya, nanti malam kita turunkan pas tengah malam. Tapi memang bang saya tidak tanggung jawab. Masalahnya nyawa ini, katanya. masalahnya nyawa ini. Kalau abang siap, saya turunkan malam ini. Mendengar nyawa itu ternyata yang berani mati tadi tidak berani, tidak berani mati. Ini rahasianya pak. Orang yang berani mati itu kalau ceritanya betul berani mati tidak orang yang berani mati tidak banyak cerita. Tapi kalau orang yang penakut banyak cerita. Maka ibu-ibu nanti kalau bapak sering bilang nak poligami tidak berani itu. Tapi kalau diam-diam aja itu batu curiga. kalau sering ceritanya, sering <laughs> apa? Sering ngumbar, antar saya nak ini ini, ini itu tidak berani itu penakut itu. Sama, Orang yang baru belajar dua tiga jurus itu suaranya wah wah wah ya dah. Tapi kalau tuan gurunya masternya suaranya tidak keras-keras lagi ya. Serangannya yang keras. Serangan keras. Jadi makanya ikhwani wa kembali ke kaji kita tadi. Ketika mereka sudah terbiasa dengan ilmu kira-kira, semuanya pakai kira-kira dan, dan rasa-rasa. Karena memang para ulamanya sudah pada pulang. Sehingga akidah syirik. Mereka tidak mengakunya sebagai syirik. Karena mereka takut syirik. Buktinya ketika mereka dalam kondisi terdesak ngadu sama Allah, sama Allah wa idza ghasyahum wa ya, idza ghasyahum mawjun da'u Allah mukhlishina lahudin. Wa idza ghasyahumul Da'allah mukhlisina lahudid. Nah, apabila mereka mau digulung ombak, mereka ber, berdoa ikhlas hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat. Tetapi pada mereka bila mereka sudah selamat, mereka kembali menyekutukan Allah. Demikian juga dengan akhlak dan adab mereka mereka asal suka sama suka itu tidak dianggap aib lagi. Ya. Makanya sekarang juga orang kalau melakukan zina asal suka sama suka Hah? Enggak boleh dihukum Dihukum Lagi Ada dulu seorang zaman Terbukti berselingkuh eh apa terbukti kawin atau nikah siri atau nikah siri yang coba-coba ya nah, nikah siri ketika diketahui nikah siri dia ngaku nikah siri mau dipecat jadi jamat tapi setelah diusut punya usut ternyata dia tidak nikah resmi hanya berselingkuh tidak jadi dicopot jadi terbukti dia hanya berzina, tidak jadi nikah. Akhirnya tidak jadi nih, dicopot. Kenapa? Karena sang perempuan tidak menuntut. Sang perempuan tidak menuntut. Ini ilmu kira-kira dan ilmu Hah? Ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Akhirnya kalau suka sama suka tidak masalah. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya di zaman jahiliyah dulu orang kalau nak berzina tinggal naikkan bendera di depan rumah. Legal formal. Satpol PP tidak berhak untuk meh Menggerbeknya Pasalnya apa? Ada ben bendera. Siapa yang ingin masuk, masuk. Bukti legal formalnya bila perempuan yang berzina itu hamil mereka dikumpul oleh para petinggi Quraisy. Siapa yang ditunjuk jadi suami wanita itu untuk jadi ayah dari anak yang dilahirkan tidak bisa menolak. Punya kedudukan hukum tetap. Nah, punya kekuatan hukum tetap dan mengikat, tidak bisa diganggu, ganggu gugat. La ilaha illallah Sampai-sampai mereka bila melahirkan anak perempuan karena kira-kira mereka ini merugikan di kubur hidup masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kucing saja kalau dia melahirkan anaknya, makan anaknya dibilang kucing. Kucing enggak berakhlak ya. Eh kucing enggak Ini mana Nah, kucing apa namanya kucing? Tidak pernah. Kucing buas. Artinya kucing tidak merasa ini ah. Karena perempuan. Dulu kaum perempuan tidak mendapatkan warisan. Bahkan warisan. Ini kan ilmu kira-kira lagi ya. Di agama Nabi Ibrahim Merpun dapat warisan Tapi mereka Karena sudah tidak berilmu lagi Apa kira-kira ilmu yang pasti dia ya, katanya Dibuat hukum menurut mereka Karena yang dominan waktu itu adalah kaum laki-laki Dan kaum perempuan Menjadi bukan pelengkap Tidak berguna sama sekali Kecuali untuk memuas nafsu Hanya mereka membuat Wanita itu tidak berhak dapat Warisan alasannya apa? Perang tidak ikut Iya kan? Cari nafkah enggak? Ikut. masak makan doang dapat juga warisan? Karena itu ilmunya, ilmunya. Karena tidak merujuk kepada ilmu yang Allah turunkan. Akhirnya mereka menjadikan wanita tak dapat apa-apa. Sehingga menjadi menjadi barang warisan. Gimana jadi barang warisan? Kalau ayah saya meninggal, istri mudanya saya punya. Hebat ya. Kalau sempat seperti itu sekarang ya anak-anak bujang kita, ya nikah lagi ya. Ayahnya tidak mau meninggal ya. Ayahnya yang kira-kira dua tahun lagi meninggal, ya saya carikan ya yang muda ya katanya. Maksudnya pas ayah meninggal dia dah kan jahiliyah di kaum muslimin. Yang ya, cita-cita pula kayak gitu, itu jahiliyah. Begitulah kejamnya ilmu kira-kira dan sekarang kita juga udah mulai pula ngikut-ngikut ilmu kira-kira dan rasa-rasa itu. Seperti ada entah ngomongnya pakai apa kita nggak tahu. Wanita itu dizalimi dalam Islam katanya. Gimana? Mereka tidak punya hak tolak katanya. makanya sekarang ingin pula dimasukkan kompilasi hukum Islam wanita punya hak mentolak suaminya. Coba yang coba kalau ibu sudah berhak mentolak kita, tidak perlu lama-lama nunggu, Mbak. Tidak perlu lama-lama nunggu, cukup, ya. Tidak perlu lama-lama nunggu tuh. Apa satu hari bisa dapat seribu tolak kita? Buktinya, nggak tahu. Baru perempuan dapat sertifikasi aja, Itu sertifikasi. Hah? Dan penghasilan lebih dikit, dah mulai meningkat angka minta cerai. Kalau tidak percaya tanya sama Pak Kua. 65% kasus perceraian khuluk didominasi oleh guru dan dosen. Pasalnya apa? Duitnya udah mulai, udah mulai banyak. Mereka tak sadar sebentar lagi sertifikasi ini mungkin akan jadi berita yang sudah basi. Itulah modelnya. Nanti kalau dikasih talak di tangan perempuan kira-kira gimana, Pak? Ya Pak, gua senang aja sering sidang. Ini <laughs> ya, sering sering sidang, maksudnya sekali sidang dapat ada honornya. Ada honornya? Iya, sebenarnya enggak enggak senang juga dia. Jadi masalah banyak nanti kaum muslimin muslimah semuanya. Inilah modelnya ilmu kira kira-kira. Lalu dalam suasana yang kacau itu Ibadah akidah Sudah meleset dan melesat Jauh sekali Dari apa yang diinginkan Allah dan Rasul Ibadah sudah jauh meleset dan melesat dari apa yang digariskan Allah dan Rasulnya. Muamalah sudah banyak yang meleset dan meleset dari garis-garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dan adab tidaklah diukur dengan Al-Qur'an dan hadis, tetapi dengan kira-kira dan dan rasa-rasa. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bertanya, Pak. Nabi orang baik apa tidak? Baik. Betul apa enggak? Ragu nampaknya. Baik. Nabi bawa agama yang benar apa yang salah? Nabi berdakwah dengan hikmah atau tidak dengan hikmah? Hah? Dengan hikmah. Baik. Lalu ketika Nabi datang membawa Al-Qur'an dan membawa as-sunnah Waktu itu orang-orang masyarakat Mekah yang notabene adalah keluarga dan familinya semuanya otomatis menerima semuanya menerima belum seragam jawaban saya minum dulu lah pikir dulu bang Ya, silakan dipikir dulu. Atau bolanya lagi sejarah. Boleh buka internet lagi. Tapi ketika berdakwah pertama kali diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Loh, kenapa? Nabi tidak hikmah dalam dakwahnya. Tapi kok sampai orang bercerai-berai dibuatnya dengan Abu, eh, dengan Hamzah, saudara tak? Tuh Tapi mereka perang tak? Perang. Berarti Nabi mencari mereka memutus silaturahim kan? Pikir dulu ya. Alhamdulillah. Gimana? Nabi kerjanya silatur rahim antara saudara dengan saudara, antara ayah dengan anak, antara ayah dengan ibu. Berarti Nabi tidak benar. Nabi benar apa enggak? Tapi kok orang pada berpisah dibuatnya? Berarti yang bikin masalah yang masuk Islam atau yang tidak masuk Islam? Yang tidak masuk Islam. Kecuali kita mengatakan Nabi tidak benar, berarti kita tidak. Ya kalau sudah bilang Nabi tidak benar, berarti kita tidak. Tidak kan bilang dong. Kalau kita bilang Nabi sudah nggak benar, berarti kita tidak benar. dari segala kesalahan baik dari apa materi yang dia sampaikan maupun cara dia menyampaikan Buktinya ketika dia berpaling, ketika datang kepadanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Di saat Nabi sedang berhadapan dengan wali kota dan para perangkat eh, wali kota. Dengan para petinggi Quraisy waktu itu belum ada wali kota pak. Orang Quraisy tidak ada istilah pemerintahan waktu itu. Orang-orang Quraisy para peningginya datang kepada Nabi dan mulai melunakkan. Nabi dalam bahasa sekarang sedang melobi mereka supaya masuk Islam. Tiba-tiba datang si buta begini. Gitu. Assalamualaikum. Nabi pun berpaling dan bermuka masa. Abasa wa tawalla. Berarti yang salah di sini apa caranya ya? Cara Nabi dalam menyikapi madu'unya ditikur Allah Pak, tidak dibiarkan. Tidak dibiarkan. Kalau itu salah, tetapi tak pernah Nabi ditegur gara-gara menyampaikan ini sunnah, ini bukan sunnah, ini tauhid, ini syirik. Walaupun orang berpecah belah dibuatnya. Walaupun Nabi tidak menginginkan itu. Nabi inginnya semua kembali kepada tauhid karena dengan tauhidlah bersatunya umat ini. Buktinya orang Quraisy tidak pernah bersatu. Coba bayangkan. Ini barangkali yang tidak pernah terbayang oleh kita bahwa umat Quraisy tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin. Orang Quraisy tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin. Apa pasal? Karena tidak ada satupun yang menyatukannya. Makanya masing-masing dengan pendapatnya masing, pendapatnya masing masing akhirnya terjadilah istilah bagi-bagi kekuasaan. Tidak ada pemimpin tertingginya. Kan tidak ada? Makanya kalau urusan ekspedisi itu Bani Umayyah untuk urusan betapa menjaga menjaga Baitullah yaitu Masjidil Haram Bani Syaibah pegang pegang kuncinya untuk bagian akomodasi konsumsi jemaah haji dan umrah itu bagi Hashim bagi-bagi bagi-bagi job untung ada yang dibagi kalau enggak lagi mereka untung ada yang dibagi kaum muslimin makanya Nabi menyebut dalam hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'a mata maitatal jahiliyah Siapa yang mati tidak punya bayat maka matinya seperti mati jah jahiliyah. Bukan artinya masing-masing kita mengangkat pemimpin kita di bayat tidak. Kemudian siapa yang mati tidak berbayat langsung kafir tidak. Karena maksudnya adalah orang yang tidak berbayat mirip dengan orang jahiliyah dulu tidak berbayat tidak berbaikat. Makanya orang-orang Arab pada awalnya enggan berbaikat kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengancam dengan hadis ini bahwa kita harus punya pemimpin tertinggi. Bukan artinya kafir tidak. Ini harus, dipahami dengan baik ke muslimin. Makanya memahami hadis itu harus melalui para ulama hadis. Menghafal hati hadis harus melalui para pensyarah hadis. Kalau tidak nanti hadas bukan jadi ahlul masalahnya kaum muslimin diambil hadis buka kamus Mahmud Yunus sudah mensyarah 30 halaman. La haula wala quwata illa billah. Padahal Ibnu Ibnu Hajar mensyarah dua baris saja. Kita tidak sabar belajar. Tidak sabar belajar. Adapun orang berilmu kita kadang-kadang mohon maaf kalau tidak sepaham dengan kita, kita sumbat telinga kita dengan kapas, bukan dengan semen segala-galanya, Supaya tidak masuk sama kali. Pasalnya apa? Ada provokator dulu ketika Nabi berdakwah di Mekah, ada provokator tidak? Ada? Ada enggak? Siapa? Tapi tidak ada dasman dalamnya ya. Alhamdulillah. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syekh eh, banyak uh, bin Mas'ud dan sebagainya mereka itu datang datang mereka setiap petinggi-petinggi kabilah yang datang ke Mekah mereka bisikin hei sekarang hati-hati jalan di Mekah hati-hati jalan di di Mekah kenapa tapi sekarang sedang menghadapi bahaya besar ada orang gila, tapi Pandai pula berdukun kan? Pandai pula berdukun dan nyihir. Siapa yang dengar dia bicara kena sihir, terpengaruh. Mendengar itu takut tak? Takut tak? Sama kalau kiai-kiai kita hari ini kan takut sama dukun kan? Karena kiai banyak yang dukun. Yang dukun. Tuh lihat di koran-koran. Abuya dari Banten, Abuya dari Cirebon, Siapa yang siapa yang ingin ini maharnya sekian banyak kan? ya. Jangankan kita kaum muslimin orang sekelas PSP saja pernah tertipu sama orang tuh. Nantilah ceritanya, nggak usah sekarang. Kalau mau pasti ada pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi takut ya. Makanya Amir bin Tu'ail Tufail ad-Dausi dia itu adalah pimpinan tertinggi kabilah Daus Ketika datang ke Mekah, layaknya seorang pemimpin tentu disambut oleh para petinggi disambut oleh para petinggi karena mereka ada masalih mutabadalah, ada punya masing-masing kepentingan. Besok kalau berkabilah data dagangnya, dagangnya menuju Yaman lewat kabilah Daus. Nah, ketika lewat nanti minta disambut juga ya. Makanya orang Quraisy sambut pula dia. Dibisikkan kepada Amir, "Mir, sini Mir." Ada apa? Ini sekarang kondisi tidak seperti dulu lagi ya. tidak seperti. Kenapa memang? Oh, kamu tidak ikut perkembangan ya? Tidak <laughs> ikut perkembangan. Sekarang masalah besar di muka. Apa? Itu siapa anak Abdul Muttalib dulu. Oh si Muhammad, ya maunya kenapa ada besar dia? Iya bukan hanya ada besar, masalahnya besar sekarang. Lalu kemana? Dia juga udah pandai nyihir sekarang. Hati-hati kamu kalau siapapun yang dengar pasti kena. Tidak ada, ada banyak yang sudah kena katanya. Contohnya si Anu tuh Abu Bakar udah kena tuh katanya. Oh siapa Umar udah kena juga, Hamzah udah kena, Utsman udah kena, Ali udah masih kecil ya. Udah kena, bahkan dari kabilah kamu sendiri ada apa? Nah, dari apa? Udah banyak. Makanya kamu hati-hati ya kalau jalan. Ayah. Ya. Amir mendengar orang itu Ya karena tidak klarifikasi dulu. Harusnya kan dia jumpa dulu sama Bakar ya. Kawan lama sebenarnya. Gara-gara ya kan tinggal gitu aja. Betul informasi, tapi tidak temakan isu kita mau semuanya gampang makan. Itu pasalnya karena tidak punya isu ya. Ini makan isu itu gampang. Apalagi di negeri kita yang seribu satu isu ini. Ya kawan saya orang apa? Orang Maroko bilang kalau ada perlombaan bikin isu di dunia, Indonesia juara, juara, juara satu. Suka isu pak. Lalu Amir mengikut isu tadi, dia pasang kapas di dalam telinga, supaya tak kedengaran mantra-mantra dalam tanda kutip ini istilah orang Quraisy nih mantra-mantra Nabi Muhammad Sallallahu SAW. Jalanlah dia Kira-kira bisa biasanya kita kalau jalan asik dengar kondisi di sekitar. Kalau jalan tidak dengar apa-apa, senang. Pasti ada pengaruh <laughs> gak enaknya pak. Buktinya dulu ada bapak-bapak sewaktu awal-awal dulu diwajibkan pakai helm pak naik motor. Ah, bapak itu tiba-tiba terkejut oleh apa? Oleh mobil uh, eh, Superman ini jatuh dia. Datang pak polisi. Ah, gimana pak? Tidak apa-apa kan katanya. Untung bapak pakai helm gitu. Untung bapak pakai bola yang terkait helm dia nggak kalah katanya. <laughs> Kepala bapak lu katanya. Gara-gara helm dia saya jatuh katanya. Tidak dengar apa-apa. <laughs> Dulu memang awal-awal pakai helm kan nggak enak pak ya. Makanya banyak kita yang yang tongkol waktu itu tidak mau pakai. Yang pakai helm pasalnya apa? Tidak dengar apa-apa. Jadi Amir pun merasa juga. Akhirnya dia mulai berpikir. Mulai dia berpikir ini bilang, ini orang cerdas nih dan Allah ingin hidayah baginya. Siapa yang tidak begini cara pikirnya kurang cer, kurang cerdas. Siapa yang tetap pakai sumbat telinga berarti tidak tidak cerdas. Lalu dia buka, eh, dia pikir begini. Kalau dia itu dukun, saya pun juga mbah dukun gitu. Saya juga mbah dukun, pasalnya jadi syekh kabilah itu bahu wajib hukumnya pandai pandai mendukun. karena orang itu dulu tuh memang yang diandalkan adalah ilmu kesaktian ilmu kanuragan ya ilmu kesaktian madraguna itu yang dulu diandalkan memang kalau dia dukun gua kan juga dukun Ya, hitung-hitung, hitung-hitung, adu kekuatan lah katanya. Saya juga sudah hafal mantra-mantra jahiliyah semua. Kalau dia penyair, kan juga disebut dia juga pandai ber bersyair. karena memang kata-kata Al-Qur'an ini lebih indah dari syair, Pak. Bapak kalau baca syair nangis, tetapi kalau baca Al-Qur'an tersudu-sudu. Kecuali hati membeku. Ya kalau tidak nangis baca Quran berarti hatinya sedang tidak mau nampak yang nanggung. Iyalah, tidak jadi, tidak jadi. Mungkin perkara tidak paham saja. Baik kaum muslimin, kalau dia penyair, saya syair jahiliyah semuanya hafal karena memang orang Arab itu pandai menghafal.